Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. قال الشيخ رحمه الله فالشرك يطلق عليه فتنة dan kesyirikan ya bisa disebutkan padanya dengan kalimat fitnah kama fi qawlihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala wa qatiluhum hatta la takuna fitnah yakni hatta la yaqa'a syirkun billah dan perangilah mereka sehingga tidak ada lagi fitnah maksudnya kata beliau yaitu sehingga tidak ada lagi terjadi kesyirikan kepada Allah perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala ويكون الدين لل كله لله dan agama seluruhnya hanyalah milik Allah wal ikhtilafu yusamma fitnah dan perselisihan juga disebut dengan fitnah wal ma'asi tusamma fitnah dan juga kemaksiatan-kemaksiatan juga bisa disebut dengan fitnah ولكن هنا الفتنة الشرك بالله akan tetapi makna dari al-fitnah Nah, dalam surat Al-Anfal ayat 39 ini وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله kata beliau ya makna fitnah di sini adalah asyirku billah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala kama qala jalla wa ala sebagaimana Allah Jalla wa Ala berfirman yas'alunaka 'anil syahril haram qitalin fi qul qitalun fihi kabir Summa qala kemudian Allah Ta'ala menyatakan وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله Summa qal, kemudian Allah Ta'ala mengatakan setelahnya wal fitnatu akbaru minal qatl. Dan fitnah lebih besar daripada pembunuhan. Surat Al-Baqarah ayat 217. Beliau berkata yakni asyirk. Makna fitnah di sini adalah syirik. Dan kesyirikan lebih berbahaya, lebih besar dosanya dibandingkan pembunuhan. فالفتنة هي الشرك أكبر من القتل كون الإنسان يقتل نفسا hadhihi jarimatun 'azimah wa munkarun 'azim. Ya. Fitnah adalah kesyirikan dan kesyirikan itu lebih besar dosanya dibandingkan pembunuhan. Seseorang yang membunuh ya jiwa yang diharamkan untuk dibunuh ini adalah suatu tindakan kejahatan yang sangat besar ya dan kemungkaran yang besar lakin qawluhu yushriku billahi a'zamu qawluhu kaunuhu yushriku billahi a'zam min al-qatl akan tetapi keadaan dia ya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala ya a'zama min al-qatli lebih besar ya dosanya dibandingkan dengan pembunuhan nas'alullah al-afiyah kita memohon ya penjagaan keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala فدل ذلك على أن الواجب على ولاة الأمور أن يقاتلوا عبادا عباد غير الله مطلقا كائنا من كان هذا المعبود maka ini semua menunjukkan ya hal itu menunjukkan bahwa merupakan suatu kewajiban atas para penguasa untuk memerangi para penyembah selain Allah secara mutlak apapun yang disembah idza da'u ila Allah wa arshadu, wa lam yaqbalu wajaba qitaluhum qudrah fattaqullaha mastata'tum. Ya, jika mereka telah mengajak kepada Allah dan memberikan bimbingan ya atau di sini idza du'u ilallah wa ursyidu jika mereka orang-orang yang menyembah selain Allah tersebut telah diajak ia ya, diseru untuk beribadah hanya pada Allah mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan mereka telah diberikan petunjuk bimbingan ya walam yakbalu akan tetapi mereka tidak menerima wajib kita luhum ma'al qudrah wajib memerangi mereka bersamaan dengan kemampuan fattaqullaha mastata'tum bertakwalah kalian kepada Allah semampu kalian kama qala ta'ala <coughs> sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala وقاتلوهم حتى لا تكون الفتنة ويكون الدين لله ويقول جل وعلا من جوجا الله جل وعلا برفيرمان انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون dan berperanglah, pergilah dalam keadaan kalian merasa ringan maupun berat dan berjihadlah kalian dengan harta kalian, jiwa kalian, ya, di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Wa yaqulu jalla wa ala dan Allah azza wa jalla Allah jalla wa ala juga berfirman Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون Wahai orang-orang yang beriman, maukah aku tunjukkan kepada kalian sebuah perniagaan yang menyelamatkan kalian dari adab yang pedih? Yaitu kalian beriman pada Allah dan Rasulnya, dan kalian berjihad di jalan Allah dengan harta kalian dan diri-diri kalian, jiwa-jiwa kalian. Dan itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Surat as saf ayat 10 sampai 11. Beliau Syekh Ibn Abbas rahimahullah ta'ala mengatakan setelahnya, ومما يتعلق بعبادة الأحجار والأشجار حديث أبي واقد Waqid رضي الله تعالى ta'ala لما خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين وكانوا حدثاء عهد بالكفر dan dari perkara yang terkait dengan peribadahan kepada batu-batu, ya pohon-pohon adalah hadis Abu Waqid Al-Laisi radhiyallahu taala tatkala mereka keluar bersama Nabi SAW ke Hunain dan mereka ya adalah orang-orang yang baru terlepas dari kekufuran artinya sebagian eh, sahabat ketika itu baru masuk Islam baru على أناس من المشركين يعبدون سدرة ويعظمونها ويعلقون عليها السلاح يقولون إنه إذا علق عليها يكون أمضى وأقوى mereka tatkala itu melewati ya sekelompok manusia dari kalangan orang-orang musyrikin yang mereka menyembah sidra, pohon sidr. Dan mereka mengagungkannya dan menggantungkan <clears throat> senjata-senjata mereka ya di pohon tersebut. Mereka mengatakan, mereka meyakini jika senjata-senjata tersebut digantungkan di pohon itu, maka akan lebih tajam dan lebih kuat. Ya, jadi mereka ya bertabarruk meminta berkah dengan pohon tersebut dan ini adalah salah satu bentuk peribadahan kepada selain Allah. Fakala al-muslimun maka kaum muslimin ketika itu sebagian kaum muslimin ketika itu yang bersama dengan Nabi SAW mengatakan dari orang-orang yang baru masuk Islam tersebut ya ijalna lana dzaka anwatin kama lahum dzaka anwat ya jadikanlah untuk kami dzatu anwat sebagaimana mereka memiliki dzatu anwat faqala nabi sallallahu alaihi wasallam maka nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan dengan keras ya Allahu akbar innaha sunanu kuntum. Allahu Akbar. Ya, ini adalah ya jalan-jalan yang kalian telah katakan. Walladhi nafsi biyadih. Demi zat yang jiwaku di tangannya. Kama qala Banu Israel, sebagaimana ini adalah ucapan Banu Israel di Musa, kepada Nabi Musa alaihissalam, Ij'al lana ilahan kama lahum alihah sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan-sesembahan surat Al-A'raf ayat 138. Syekh Ibn Bas rahimahullah mengatakan faja'ala talaba ijadi syajaratin tu'bad مثل قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة maka Nabi SAW menjadikan ya menyamakan yaitu permintaan ya untuk menjadikan sebuah pohon yang disembah itu sebagaimana permintaan itu seperti ucapan permintaan Bani Israel kepada Musa alaihissalam. Inja'alana ilahan kamalahum alihah. Jadikanlah untuk kami sembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan-sembahan. Fa'idha qala nuridu syajaratan na'buduha. Au hajaran na'buduh nuridu syajaratan na'buduha atau hajaran na'budu. Jika ada seorang yang mengatakan, ya kami menginginkan sebuah pohon yang kami ingin sembah atau batu yang ingin kami sembah. Au qabran na'budu atau sebuah kuburan yang kami akan sembah. Nu'alliku alihi silah dan kami ingin ya menggantungkan senjata-senjata di tempat tersebut. Nad'uhu نستغيث به وننظر له فهو مثل قول بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة atau dia mengatakan kami ingin memintanya atau meminta keselamatan ya dengannya atau menunaikan nazar kami kepadanya untuknya maka ucapan-ucapan seperti ini <clears throat> seperti ucapan Barakulahikum Bani Israel yang diucapkan kepada Nabi Musa alaihi salam Ija'allana lana ilahan kama aliha berkata Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala Wahadihi qa'idatun 'azimatun ma'al qa'idataini sabiqatain maka ini adalah sebuah kaidah yang agung bersamaan dengan dua kaidah yang sebelumnya. Nah, para kalifikum jami'an. Ya, kita telah menyelesaikan tiga kaidah dari al-qawaid al-arba. Nah, para kalifikum. Kemudian ya, kita memasuki kaidah yang keempat. Dan sebelumnya secara ringkas pada kaidah yang pertama Barakulufikum, Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab An-Najdi al tamimi rahimahullah taala menjelaskan kepada kita <coughs> tentang ya pengakuan dan keyakinan dari orang-orang musyrik jahiliyah yang mereka mengakui tentang tauhid ar-rububiyah. Namun hal itu tidak memasukkan mereka ke dalam Islam karena mereka tidak mengakui tauhid al-uluhiyah al-ibadah yang merupakan inti dari agama Islam. Dan pada kaidah yang kedua, beliau Syekhul Islam Muhammad al najdi At-Tamimi rahimahullah menjelaskan kepada kita yang intinya ya penjelasan ya tentang hakikat kesyirikan orang-orang musyrikin jahiliyah yaitu mereka tatkala melakukan ritual sebagian dari ibadah yang mereka lakukan kepada ya selain Allah ya tersebut dari berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidaklah mereka melakukan kecuali dilandasi dengan dua perkara yaitu yang pertama tolabul kurbah meminta kedekatan mereka menjadikan berhala-berhala tersebut untuk meminta agar berhala-berhala tersebut mendekatkan diri diri mereka kepada Allah. Tolabul qurbah. Yang ke kedua, kemudian yang kedua, ya alasan mereka yang kedua adalah tolabu asyafaah, meminta syafaat. Mereka meminta dari berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tersebut syafaat-syafaat mereka di sisi Allah. Ini hakikat kesyirikan orang-orang musyrik jahiliyah yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan ya hakikat tersebut bahwa perbuatan itu adalah perbuatan kesyirikan ya kekufuran sebagaimana dalam ayat dalam surat Az-Zumar dan juga, dalam surat Yunus sebagaimana telah kita bahas alhamdulillah kemudian pada kaidah yang ketiga beliau Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi Rahimahullah taala menjelaskan kepada kita bahwa ya Nabi Muhammad SAW muncul di tengah-tengah umat yang mereka melakukan perbuatan kesyirikan dalam keadaan ya apa yang mereka sembah itu berbeda-beda. Ya, ada di antara mereka yang menyembah malaikat, ada di antara mereka yang menyembah para nabi, orang-orang soleh, dan juga ada di antara mereka yang menyembah pepohonan, batu-batu, ya, matahari, bulan, dan yang lainnya. Ya, namun Rasulullah SAW ya tidak membeda-bedakan mereka sedikit pun. Ya, tidak membeda-bedakan mereka sedikit pun dan Rasulullah SAW memerangi mereka semuanya. Ya, dan ini menunjukkan kepada kita ya bahwa ya al ibratu bil haqaiq ya wal maani barometer suatu hukum itu ditinjau dari hakikatnya dan maknanya ya la bil alfad wal asma bukan dengan lafaz-lafaz dan penamaan-penamaan ya walaupun berhala yang mereka ibadahi berbeda-beda, tapi hakikatnya sama, yaitu hakikatnya mereka dalam barakallahu fikum menyembah kepada selain Allah. Walaupun yang mereka ibadahi ya ada di antaranya dari orang-orang yang saleh bahkan para nabi ya dan bahkan malaikat di antara yang mereka ibadahi selain Allah adalah makhluk-makhluk yang mulia, malaikat, para nabi, orang-orang saleh maka keadaan orang-orang yang menyembah dari makhluk-makhluk Allah yang mulia itu sama keadaannya dengan orang yang menyembah berhala-berhala seperti pohon-pohon, patung-patung, kuburan-kuburan, ya dan yang lainnya. Karena apa? Hakikatnya sama, yaitu mereka telah memalingkan ibadah kepada selain Allah. mereka telah melakukan perbuatan syirik. Ya. Dan kemudian Syekh menyebutkan ya dalil-dalil yang sangat banyak dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis sebagian dari hadis Nabi SAW Alaihi Wasallam yang menunjukkan bahwa orang-orang musyrikin ya jahiliyah mereka berbeda-beda dari apa yang mereka sembah. Namun mereka semuanya tetap diperangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi wa wa Wasallam. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kita masuk kepada kaidah yang keempat. Barakallahu fikum. <clears throat> Qala Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala al qaidatu ar Rabi'ah Kaidah yang keempat Anna musyriki zamanina aghlazu syirkan minal awwalin bahwa orang-orang musyrik pada zaman kita lebih berbahaya, lebih besar kesyirikannya ya dibandingkan orang-orang musyrik terdahulu. Lianna al-awwalin yushrikuna fi rakha'i wa yukhlisuna fi shiddah. Karena orang-orang musyrik pada zaman dahulu, orang-orang musyrik jahiliyah, ya mereka melakukan kesyirikan pada masa lapang, ya pada masa lapang Wajhulisuna fi dan mereka dalam keadaan terjepit dalam keadaan genting kesusahan mereka mengikhlaskan ibadah hanya pada Allah ya mereka tidak melakukan syirik wa musyriku zamanina adapun orang-orang musyrik pada zaman kita ini kata Syekh Muhammad An-Najdi At-Tamimi rahimahullah ada pun orang-orang musyrik pada zaman kita ini syirkuhum daimun firrahai wa syiddah. Ya, kesyirikan mereka terus berlangsung. Ya, terus mereka lakukan. Baik pada masa lapang ya maupun dalam masa genting, kesusahan, kesulitan. Yusyrikuna syirkuhum daimun firrahai wa syiddah نعم. والدليل قوله تعالى دن دندلينيا على فيما الله سبحانه وتعالى إلى سورة العنكبوت أي نقول لما فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون dan tatkala mereka منايكي perahu يا mereka فردوا pada الله dengan mengikhlaskan hanya untuknya agama ini. Namun tatkala Allah menyelamatkan mereka, ya ke daratan, mereka kembali berbuat kesyirikan. Ayat ini menjelaskan kepada kita, orang-orang musyrik jahiliyah, ya, mereka tatkala dalam keadaan ya lapang, senang, ya, mereka <clears throat> berbuat syirik. Namun tatkala kesulitan, kesempitan, kegentingan ketika terombang-ambing di lautan, ya, dalam keadaan seperti itu genting, mereka hanya meminta pada Allah. Ya, melupakan peribadahan-peribadahan kepada selain Allah. Nah, adapun orang-orang musyrik pada zaman kita, kata beliau Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab An-Najdi Atami rahimahullah, maka keadaan orang-orang musyrik pada zaman kita lebih buruk, lebih mengerikan dibandingkan orang-orang musyrik jahiliyah, orang-orang musyrik pada zaman terdahulu. Intinya, barakallahu fikum Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah ta'ala ingin menyebutkan dalam kaidah yang keempat ini ya sebab-sebab beliau ingin menyebutkan sebab-sebab ya atau perkara-perkara yang menjelaskan bahwa keadaan orang-orang musyrik pada zaman kita lebih buruk, lebih jelek dibandingkan orang-orang musyrik pada zaman terdahulu. Dan beliau sebutkan satu ini. Ya, satu dari ya perbedaan tersebut sebagaimana telah kita baca tadi keterangan beliau rahimahullah taala. Dan nanti insya Allah akan kita tambahkan beberapa ya perkara yang menjadikan lebih tampak dan lebih jelas dari perkara itu insyaallah taala. Sebelumnya kita baca terlebih dahulu keterangan dari Imam Sama'atu Syekh Al-Allamah Ibn Baz rahimahullah taala lihat kembali kepada PDF halaman 24 ya tengah ya Barakallahu fikum Syekh Ibnu Bas rahimahullahu taala mengatakan Summa awdaha fil qa'idatir rabi'ah. Kemudian Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah menjelaskan pada kaidah yang keempat anna syirkal awwalin akhaffu min haula'i al bahwa kesyirikan orang-orang terdahulu lebih ringan dibandingkan mereka orang-orang belakangan. Fasyirku haula'i a'zamu wa aqbah. Maka kesyirikan orang-orang belakangan ini, orang-orang sekarang, ya lebih besar dan lebih buruk. فالأولون شركهم كان في الرخاء ويخلصون في الشدة orang-orang terdahulu kesyirikan mereka hanya pada keadaan lapang dan mereka mengikhlaskan ibadah dalam keadaan sempit kesulitan amma haula'i al-musyrikuna fi ghalibi al-buldan syirkuhum daimun fi ar-rakha'i syiddah adapun orang-orang musyrik tersebut di kebanyakan negeri dari para, para pelaku kesyirikan ya syirkuhum daimun maka kesyirikan mereka berlangsung terus menerus ya ini terjadi ya di banyak negara perbuatan-perbuatan kesyirikan yang tersebar ya nasallallahu alaihi wasallam maka kesyirikan mereka para pelaku syirik ya pada zaman belakangan ini pada zaman zaman sekarang ini ya kesyirikannya terjadi terus menerus firahai wa syiddah baik pada masa lapang maupun ya kesempitan kesulitan ka'ubadil badawi seperti para penyembah badawi Wa'ubadil husain dan para penyembah husain wa ubbadi Abdul Qadir Al-Jailani wa ghairihim dengan para penyembah Abdul Qadir Al-Jailani dan yang lainnya. Ya, banyak kuburan-kuburan dikeramatkan, ya dianggap sebagai kuburan tokoh-tokoh agama, ya wali-wali yang mereka anggap wali-wali, ya kemudian dijadikan sebagai tempat peribadahan kepada selain Allah. Ya, mereka melakukan ada yang membayar nazar, menunaikan nazar di tempat tersebut, ada yang etikaf ya di tempat tersebut ada yang menyembelih ya sesembelihan hewan di tempat tersebut bahkan ada di antara mereka yang sholat menghadap kubur ya dan bahkan ada yang di antara mereka yang ya barakalufikum tawaf mengelilingi kubur dan banyak di antara mereka para pelaku kesyirikan yang melakukan ritual-ritual kesyirikan di kuburan-kuburan ya yang dianggap sebagai wali-wali tersebut mereka meminta ya ada yang melakukan permintaan ya bahkan langsung kepada penghuni kubur ya nasallahu alaihi ini adalah kesyirikan yang sangat jelas dan nampak dan ada sebagian mereka yang menjadikan penghuni kubur sebagai perantara antara mereka dengan Allah atau pemberi syafaat kepada mereka di sisi Allah dan ini sama perbuatan mereka sebagaimana perbuatan orang-orang musyrik jahiliyah ya sebagaimana telah kita lewati penjelasannya dalam kaidah yang ketiga ya tentang penjelasan hakikat dari kesyirikan musyrik jahiliyah. Enam Para Berkata Syekh Ibn Baz rahimahullahu taala syirkuhum syirkuhum daimun fi rakha'i wa syiddah. Kesyirikan mereka berlangsung terus-menerus dalam keadaan lapang maupun sempit, kesulitan. Falwajibu al-hadaru min syirkil musyrikin fi syiddati wa rakha'i daqiqihi wa jalilihi. Maka yang wajib bagi kita semuanya untuk berhati-hati dan mewaspadai dari kesyirikan orang-orang musyrikin baik dalam keadaan ya kesempitan, kesulitan ataupun kelapangan dari kesyirikan-kesyirikan yang kecil, yang lembut maupun yang besar. Wa mimma yadullu ala anna al-musyrikina yushrikuna fi rakha duna asyiddah dan di antara dalil yang menunjukkan bahwa orang-orang musyrik ya zaman dahulu ya orang-orang terdahulu dari kalangan musyrikin mereka melakukan kesyirikan hanya pada masa lapang tidak pada masa sempit atau kesulitan di antara dalil yang menunjukkan itu qauluhu ta'ala adalah firman Allah ta'ala faida raqibu fil fulki yakni al bakhirah min fis safina yaitu tatkala mereka menaiki ya, perahu da'u Allah lahud din yakni akhlasu lillahi ad-du'a yakhafuna an yaghriqu fil bahri. Nah, maksudnya kata Syekh bin Bas rahimahullah <clears throat> menjelaskan ayat tersebut. Maksudnya mereka mengikhlaskan hanya untuk Allah, yaitu dari doa. Mereka hanya minta kepada Allah keselamatan. Mereka khawatir akan tenggelam di lautan autan qalib autan qaliba as-safinatu wa taghriq atau mereka khawatir ya perahu itu akan terbalik ya sehingga akan karam fa inda hadhihi yukhlisuna lillahi al-ibadah maka ya tatkala keadaan seperti ini ya mereka orang-orang musyrik terdahulu mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah, hanya berdoa, minta kepada Allah, minta pertolongan pada Allah, minta keselamatan pada Allah, ya, dan melupakan berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah. Faida najjahum ilal bar wasalimu adu ila syirki naudzubillah. Namun tatkala Allah telah menyelamatkan ya mereka ke daratan dan setelah mereka selamat ya mereka kembali melakukan perbuatan syirik naudzubillah wa fil ayatil ukhra yaqulu jalla wa ala dan dalam ayat yang lain yaitu surat al-isra ayat 67 Allah jalla wa ala berfirman wa idza massakum ad-durru fil bahri dhalla man tad'una illa iyyah falamma najjakum ilal barri a'rabtum dan tatkala ya mara bahaya kemudaratan menimpa kalian di lautan maka hilanglah segala yang kalian sembah kecuali Allah ya mereka melupakan itu ya mereka hanya ingat Allah dalam keadaan terjepit dalam keadaan genting kesulitan ya tertimpa suatu mara bahaya besar mengancam jiwa mereka di lautan. Hanya minta pada Allah. Falamma najjakum ilal bar a'radtum. Namun tatkala setelah Allah menyelamatkan kalian ke daratan, kalian kemudian berpaling. Wahakadha fil ayatil ukhra. Demikian pula dalam ayat yang lain dalam surat Luqman ayat 32 نعم وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين dalil-dalil menunjukkan hal tersebut. Nah, bahwa mereka tatkala dalam keadaan genting, kesulitan, kesempitan, ya mereka hanya ingat pada Allah. Mereka mengikhlaskan ibadah hanya pada Allah. Mengingat, e, meminta keselamatan hanya pada Allah. Namun tatkala mereka telah ia diselamatkan oleh Allah ke daratan dalam keadaan lapang, senang, ya, mereka kembali berbuat kesyirikan. Hakada halu al-musyrikina inda asyadaidi. Demikianlah keadaan orang-orang musyrik ketika eh, mengalami kesulitan-kesulitan, kesempitan-kesempitan. Nah, yukhlisu dalillahi ibadah. Mereka mengikhlaskan hanya pada Allah ya peribadahan seluruhnya وَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْمُنْجِي فِي الشَّدَائِدِ Dan mereka mengetahui, meyakini bahwa hanyalah Allah yang bisa menyelamatkan dalam masa-masa sulit, kesempitan, kegentingan tersebut. Wa annahu la ilaha ghairuh. Dan mereka mengetahui tidak ada sembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali dia, kecuali Allah. Wa idza jaa ar-rakha'u waqa'u fi syirki ma'alihatihim Akan tetapi tatkala kelapangan, kesenangan telah datang lagi kepada mereka, ya mereka kembali jatuh kepada perbuatan kesyirikan, menyekutukan Allah dengan ya sesembahan-sembahan mereka dan patung-patung berhala-berhala yang mereka ibadahi selain Allah amma haula al-musyrikuna fi awqatina. nam. Adapun orang-orang musyrik pada waktu-waktu kita hadihi, awqatina hadihi, pada waktu-waktu kita sekarang ini fasyirkuhum daim maka kesyirikan mereka berlangsung terus-menerus la basirata indahum mereka tidak memiliki pengetahuan basirah ya'buduna ghairallahi fi rakhai Ya, mereka tetap beribadah kepada selain Allah baik dalam masa lapang, senang maupun dalam masa sempit, kesulitan, kegentingan. Wala tamyiza indahum li dha'fil 'uquli wa ghalabati wa al jahli. Tidak ada ya tamyiz di sisi mereka yang tidak ada pem, sesuatu yang mereka miliki untuk memisahkan antara keadaan yang sempit dengan keadaan yang ya lapang. Dikarenakan lemahnya akal-akal mereka dan ya mereka telah ya terkalahkan dengan kebodohan-kebodohan yang banyak. Nasallallahu al-afiyata waffaqallahu al waffaqallahu al Nah, kita memohon pada Allah nah penjagaan dan keselamatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada seluruhnya. Wa wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ini penjelasan dari beliau. Naam, barakallahu fikum. Syekh Ibnu Baz rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Naam. Dan bahkan barakallahu fikum di sebagian daerah ya di negeri-negeri kaum muslimin ya sebagian pelaku kesyirikan tatkala ya di masa kesempitan kesulitan di masa ditimpa musibah kesyirikannya tambah menjadi-jadi ya kesyirikannya tambah parah bukannya sama atau berhenti tapi tambah parah. Terjadi gunung meletus atau marah bahaya tsunami misalkan. Nasallallahu alaihi di antara mereka ada yang semakin kemudian ya melakukan ritual-ritual kesyirikan yang tambah mengerikan. Ya, tambah semarak lagi. Ya, dengan penyembelihan hewan ya sebagai bentuk sesajen atau persembahan kepada selain Allah katanya itu yang bisa menyelamatkan ada penunggu ya dari tempat tersebut dari cincin yang menunggu tempat tersebut ya itu yang akan menyelamatkan yang akan menahan dari bencana dan yang lainnya dari keyakinan-keyakinan mereka yang justru karena sallallahu alaihi menjadikan kesirikan yang mereka lakukan tambah Ah ya tatkala ditimpa suatu musibah. Nasallallahu alaihi wa afiyah fid dunya wal akhirah. Hadana Allah wa iyyahum semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita dan mereka seluruhnya. Nah, kemudian barakallahu fikum ada faedah saya ringkaskan saja di sini dari syarah Al-Qaid Al-Arba karya Syekh Abu Abdullah Nasir eh, Al-Adni hafizahullah taala Nam, Dalam syarah Al-Qawaid Al-Arba. Nam beliau menyebutkan <clears throat> Nam sebab-sebab yang lain atau bukti-bukti yang lain yang menunjukkan bahwa kesyirikan pada zaman sekarang lebih parah, lebih buruk, lebih jelek dibandingkan kesyirikan pada zaman terdahulu. Nah, di antaranya yang beliau sebutkan, yes, dan ini sebagai tambahan faedah, selain dari apa yang telah disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahab An-Najdi At-Tamimi rahimahullah dalam kaidah yang keempat ini. 6. Akan saya sebutkan secara ringkas ya sebagai rangkuman tambahan faedah maka bisa ditambahkan sebagai ya perkara yang kedua yang menjelaskan hal tersebut yang menjadikan kesyirikan pada zaman sekarang lebih buruk, lebih jelek ya dibandingkan kesyirikan pada zaman terdahulu. Yaitu yang kedua, kesyirikan orang-orang zaman sekarang ya terjadi pada rububiyah dan uluhiyah. Ya, terjadi pada rububiyah dan uluhiyah. Bahkan di antara mereka ada yang meyakini ya, sesembahan-sesembahan mereka memiliki ya andil dalam mengatur alam semesta. Dan nah, dunia ini adalah kesyirikan dalam rububiyah. Ya. Dan bahkan kita saksikan sebagian orang melakukan kesyirikan ya melakukan kesyirikan dalam bentuk jimat-jimat penglaris dagangan misalkan ya menyatakan meyakini bahwa ya apa-apa yang mereka peroleh dari jimat-jimat tersebut, yang mereka peroleh dari dukun atau paranormal, ya, atau yang lainnya dari nama-nama yang mereka sebutkan, ya, itu bisa melariskan dagangannya, ya, jualannya, perniagaannya, ya. Tentunya ini adalah keyakinan yang jatuh dalam kesyirikan dan dalam rububiyah dalam ruwiyah. Karena mereka meyakini, ya kalau mereka meyakini bahwa benda-benda dari jimat-jimat itulah yang mendatangkan rezeki dengan sendirinya mereka jatuh dalam syirik akbar. Ya, dalam syirik akbar. Ya dan billah. Ya, namun apabila mereka meyakini adalah sebab dan yang memberikan rezeki adalah Allah, ini telah jatuh dalam syirik. Ya, syirik asghar ya syirik asghar ya dan billah Naam. Barakallahu fikum. Karena telah menjadikan sebab sesuatu yang tidak dijadikan oleh Allah sebagai sebab. Naam. Barakallahu fikum. Adapun orang-orang ya musyrik pada zaman terdahulu maka kesyirikan mereka terjadi pada perkara uluhiyah ya pada kesyirikan dalam ya al-uluhiyah نعم بارك الله Tidak pada ya ar-rububiyah. Tidak pada ar-rububiyah. ولم يعتقدوا أن لآلهتهم كشف الضر وجلب النفع استقلالا بل يكون هذا لله وهي الشفيعة عنده وتقربهم وترفع حوائجهم kama marra fil qaidah tsaniyah. Beliau menyebutkan sebagaimana hal ini telah diterangkan dalam kaidah yang kedua. Barakallahu fikum. Mereka orang-orang musyrik jahiliyah, orang-orang musyrik terdahulu ya tidaklah meyakini bahwa yang mereka sembah itu dengan sendirinya bisa mendatangkan manfaat atau menahan dari mara bahaya kemudaratan kemudaratan ya akan tetapi yang mereka yakini bahwa sesembahan-sesembahan yang mereka ibadah selain Allah itu adalah akan memberi syafaat kepada mereka di sisi Allah atau mendekatkan diri-diri mereka kepada Allah menyampaikan hajat-hajat keperluan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya sebab yang kedua yang menjadikan kesyirikan orang-orang zaman sekarang lebih buruk, lebih jelek dibandingkan ya pada masa yang terdahulu. Nah, itu apa intinya tadi? Intinya adalah barakallahu fikum pada orang-orang pada zaman sekarang orang-orang yang berbuat syirik pada zaman sekarang kesyirikannya terjadi pada uluhiyah dan juga sebagian mereka jatuh dalam rububiyah Adapun orang-orang musyrik terdahulu, mereka kesyirikan mereka adalah pada perkara uluhiyah. Ini kebanyakannya. Ya, ini kebanyakannya. Dan sebagian menjelaskan faedah Barakulahikum bahwa di antara mereka juga sebagiannya terjadi dalam rubiyah, rububiyah, syirik dalam rububiyah namun sedikit. Ya, sebagaimana dalam hadis ya yang terkenal ya tentang ya, turun hujan pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nam, yaitu Nabi SAW menyatakan asbaha min ibadi mu'minin asbaha min ibadi mu'minin bi wa musyrikun bi wa kafirun bi Nah, ada di antara ya hamba-hambaku yaitu ada kutsi ya hadis kutsi Rasulullah SAW meriatkan dari Allah Subhanahu wa taala Rasulullah SAW mengatakan atadruna mada qala rabbukum ya setelah turun hujan pada malam harinya maka pada pagi harinya Nabi SAW mengatakan apakah kalian tahu apa yang telah diucapkan oleh Rabb kalian Nah, maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan ya asbaham maka Allah Azza wa Jal Allah Azza wa Jal berfirman dalam hadis kudsi tersebut أصبح min ibadi مؤمن بي ya, wa بي يا ya قال مطرنا mutirna الله fadlillahi فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب bil barang siapa yang mengatakan ya kita ini diberikan hujan ya karena keutamaan dari Allah azza wajal maka dia adalah mukminun bi ya telah beriman kepadaku wa kafirun bil kaukab dan telah ingkar kepada bintang-bintang. Wa kala qala mutirna bi nau'i kadza wa kadza. Barang siapa, adapun barang siapa yang mengatakan kita diberikan hujan karena bintang ini dan bintang itu. Jadi menyandarkan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Maka kata Allah Azza wa Jal, فَذَلِكَ مُؤْمِنٌ kafirun bi mu'minun bil بِالْقَوْكَبِ Maka dia telah kafir kepadaku dan ia beriman kepada bintang-bintang. Hadis sahih ya yang menjelaskan tentang hal itu au kama qala sallallahu alaihi wasallam ma rawahu an rabbih azza wajal. Sebagaimana yang disebut oleh Rasulullah SAW ya yang beliau riwayatkan dari firman Allah azza wajal dalam hadis qudsi tersebut. Namun secara keumuman orang-orang musyrik zaman dahulu kesyirikannya yaitu pada perkara uluhiyah. Ya. Barakallahu Kemudian sebab yang ketiga, atau perkara yang ketiga yang menjelaskan, yang menjadikan, yang menampakkan bahwa kesyirikan pada zaman sekarang lebih parah, lebih jelek dibandingkan kesyirikan pada masa dahulu, orang-orang terdahulu, adalah bahwa orang-orang musyrik pada zaman sekarang mereka jika bersumpah dan menguatkan sumpah-sumpah mereka, menekankan dan menegaskan sumpah-sumpah mereka, maka mereka bersumpah dengan nama-nama sesembahan-sesembahan mereka yang mereka ibadah selain Allah atau kepada masyaikh-masyaikh mereka. Ya demi Abdul Qadir Jailani, demi Al-Badawi, ya atau yang lainnya dari yang mereka agungkan selain Allah. Ya, demikian. Adapun orang-orang musyrik zaman dahulu ketika mereka ingin menguatkan, menegaskan sumpah-sumpah mereka, maka mereka bersumpah dengan Allah, dengan nama Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 38, وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ man yamut ya dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan menguatkan sumpah-sumpah mereka dengan sumpah yang sangat kuat tegas la yab'atsullahu man yamut Allah tidak akan ya membangkitkan ya orang yang telah mati ya dan juga dalam surat Al-An'am ayat 109 wa aqsamu billahi jahda aymanihim lain ja'athum ayatul la yu'minun nabiha dan mereka bersumpah dengan nama Allah dengan penguatan sumpah mereka jika datang kepada mereka suatu ayat ya misalnya mereka akan beriman dengannya ini sumpah-sumpah dari orang-orang terdahulu ketika ingin menguatkan menegaskan sumpahnya mereka orang-orang musyrik zaman dahulu bersumpah dengan nama Allah. Ya, ini berbeda dengan ya para pelaku kesyirikan pada zaman sekarang ketika mereka bersumpah justru ya dan ingin menegaskan menekankan sumpah-sumpahnya mereka bersumpah dengan nama-nama ya masyaikh masyaikh mereka agungkan selain Allah atau dengan ya sembahan-sembahan yang mereka sembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, yang keempat, Barakallahu bahwa orang-orang musyrik ya pada zaman sekarang mereka sebagian mereka bahkan meminta kepada selain Allah dari makhluk-makhluk yang paling fajir yang paling jelek ya di antara mereka ada yang mengaku ya nah memiliki andil dan kuasa dalam mengatur alam semesta ya bahkan di antara mereka ada yang ya mengaku memiliki hak uluhiyah mengaku sebagai Tuhan ya tetapi orang-orang yang sangat buruk tersebut ketika mati justru ya sebagian dari orang musyrik pada zaman sekarang mengibadahinya menyembahnya yang mengagungkannya. Seperti Ibnu Arabi, ingat ya Ibnu Arabi tidak pakai alif lam pada Arabnya. Ya Ibnu Arabi. Ya Al-Hululi yang memiliki ya keyakinan hululiyah ya dan billah wal hallaj ya dan para tokoh-tokoh tauhid dari kalangan sufiyah ya, ya nasallallahu salam wal afiyah. Naam ya Ibnu Arabi ya Ibnu Arabi tidak pada Islam pada ainnya Ibnu Arabi al-hululi ya yang memiliki pemahaman hululiyah bahwa enam Allah Azza Wajal masuk ke dalam ya tubuh manusia menyatu dengan manusia ya dan billah keyakinan kekufuran ya yang sangat nyata naudzubillah min dari namun anehnya, tokoh-tokoh yang jelek, yang buruk tersebut, seperti Ibnu Arabi ini, dan juga Halaj, dan juga tokoh-tokoh yang lainnya, ya ketika mati justru ya sebagian para pelaku kesyirikan pada zaman sekarang mengibadahinya, mengagungkannya selain Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan mengibadahi kuburan-kuburan mereka tersebut ya dan billah. Ya, adapun orang-orang musyrik pada zaman dahulu, pada zaman terdahulu, maka kebanyakan ya, ghaliban, maka keumumannya, kebanyakannya, ya orang-orang yang melakukan kesyirikan pada zaman terdahulu, ya mereka di antara mereka menyembah malaikat, menyembah para nabi, menyembah orang-orang soleh, ya. Dan ini, ya tentunya ya juga termasuk dari kesyirikan namun ya lihat yang disembah adalah makhluk-makhluk yang mulia ya. yang makhluk-makhluk yang yang memiliki kedudukan <clears throat> yang agung kedudukan yang mulia di sisi Allah yaitu para malaikat, para nabi, para orang soleh. Namun tetap perbuatan mereka juga kesyirikan. Ya, sebagaimana telah diterangkan dalam kaidah yang ketiga. Namun di sini penjelasannya adalah perhatikan dari yang disembah, orang-orang yang disembah. Adapun orang-orang yang disembah dari orang-orang yang disembah oleh ya kaum musyrikin pada zaman dahulu musyrik jahiliyah di antaranya siapa yang disembah oleh mereka ya para malaikat para nabi orang-orang soleh dan se -se selainnya ya barakallahu Adapun orang-orang musyrik pada zaman sekarang ini pada zaman belakangan menyembah ya menyekutukan Allah dengan makhluk-makhluk yang jelek yang buruk ya yang bahkan tadi diantaranya mereka menganut pemahaman hululiyah ya dan billah pemahaman kekufuran yang sangat jelas nyata hululiyah nauzubillah min dari dan perkara yang kelima yang terakhir para konfikum ya beliau menjelaskan bahwa orang-orang yang musyrik pada zaman sekarang orang-orang musyrik pada zaman belakangan ya mereka melakukan ya jahdu as-sifat ya wa nafyuha anillahi subhanahu wa ta'ala mereka sebagian orang-orang musyrik pada zaman sekarang orang-orang yang belakangan ya barakallahu fikum ya mereka menolak sifat-sifat Allah ya menolak sifat-sifat Allah ya wa tajriduhu min al-asma ya dan mengosongkan ya sifat-sifat tersebut dari nama-nama, menetapkan ya nama tanpa menetapkan sifat-sifat bagi Allah Azza wa Bahkan di antara mereka tidak menetapkan nama dan juga tidak menetapkan sifat. Ya, seperti ya orang-orang ekstrim ulat ya dari kalangan Jahmiyah ya dan Rafidhah ya dan billah orang-orang musyrik pada zaman sekarang ada di antara mereka yang menambahkan dari kesyirikannya melakukan suatu perbuatan yang sangat mengerikan yaitu menolak seluruh nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Azza wa Jal. Dan di antara mereka ada yang menetapkan nama tetapi menolak seluruh sifat-sifat bagi Allah Azza wa Jal. Berbeda dengan orang-orang musyrik pada zaman dahulu, ya, sebagian mereka, ingat, sebagian mereka orang-orang musyrik zaman dahulu, sebagian mereka menetapkan ya sebagian dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nam, Allah taala alam bisawab. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, kalau ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala semata kalau ada kesalahan dan kekeliruan itu datang dari saya pribadi dan dari syaitan. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.